Kemudian mereka menafsirkan hadis Ibnu Mas'ud yang marfu'. Mereka berkata, "Aqallu ma yatabayyan khalqul walad ahad wa thamanuna yawman." Kata mereka, yang paling sedikit dari waktu terbentuknya bayi di dalam janin adalah ahad wa thamanunan 81 hari. Disebutkan kalimat satu setelah arba setelah samanun setelah 80 untuk menunjukkan bahwa memulai 40 yang ketiga. 40 pertama, 40 kedua, kemudian memulai 40 yang ketiga maka di sanalah akan terbentuknya seorang anak atau seorang bayi. Maka di sini disebut dengan kalimat ahad wa thamanuna yauman. Ini paling sedikit. Ya, ini menurut fuqaha kurang dari itu tidak. Liannahu la yakunu mudghah illa fil arba'ina thalithah. Karena tidak mungkin akan terjadi mudghah atau tidaklah terbentuk segumpal daging kecuali pada 40 yang ketiga. Sebagaimana dalam hadis yang umdah, hadis yang inti yang kita bahas bahwa terbentuk pada 40 yang ketiga daging. 40 yang pertama dalam keadaan darah atau nutfah. Yang kedua dalam keadaan sekumpal darah dan yang ketiga dalam keadaan sekumpal daging. Maka terbentuknya janin atau terbentuknya walad seorang bayi adalah di yang ketiga Berarti mulai 81, 82, 83 dan seterusnya. qabla an yakun mudghah dan tidak mungkin akan terbentuk dalam keadaan belum menjadi segumpal daging. Demikian kata mereka. Wa qala ashabuna wa ashabu Syafi'i berkata sahabat-sahabat kami dan sahabat dan sering kita ulang-ulang kalimat ashab yang artinya tidak sekedar sahabat tetapi para ulama yang semadhab, Kalau Ibnu Rajab yang mengatakan ashabuna, maka maknanya adalah para ulama dari madhab kami. Demikian pula kalimat ashabu syafi'i, yakni para ulama dari madhab syafi'i. Waqad qala ashabuna wa ashabu syafi'i. Telah berkata para ulama dari madhab kami, berarti madhab Imam Ahmad, madhab Hanbali, wa ashabu syafi'i. Dan para ulama dari madhabnya Imam Syafi'i binaan ala hadal asal dibangun di atas prinsip yang tadi mereka menyatakan innahu la tanqadil iddah wa la tu'taq ummul walad illa bil mudghatil muhallaqah kata mereka para ulama dari madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Mereka menyatakan bahwa tidak berakhir masa iddah dan tidak menjadi merdeka ummul walad kecuali dengan mudghah mukhallaqah. Mudghah mukhallaqah berarti di 40 yang keberapa? 40 yang ketiga. Mudghah. 40 yang ketiga atau setelah itu. Karena ada yang menyatakan setelah itu karena berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan lain-lain yang dikatakan setelah 40 yang ketiga ditiupkan rilah janin atau jadilah seorang bayi yang sudah ditiupkan ruh yang dengan ditiupkannya ruh maka resmi dikatakan sebagai basya sesosok jiwa maka akan ada hukumnya apa hukum yang berkait dengannya hukum yang berkait dengannya adalah masa iddah dan juga hukum yang berkait dengannya adalah masalah ummul walad masalah iddah adalah masalah masa menunggunya seseorang yang ditinggal oleh setinggal karena dicerai, maka ada masa iddah. Bagaimana iddahnya seorang yang hamil? Seorang sampai melahirkan. Kalau hamilnya baru satu bulan, kemudian setelah itu keguguran. Apakah dia harus menunggu tiga kali haid seperti biasanya orang yang tidak hamil? Atau dianggap dia sudah habis masa iddahnya dengan lahirnya segumpal darah tadi? Mada yaqul Disinilah dikatakan oleh beliau, oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Yaqulu ashabuna wa ashabu syafi'i. Para ulama dari mazhab, para ulama dari mazhab syafi'i, menyatakan tidak berakhir masa iddah kecuali dengan mudghah. Masa mudghah adalah masalah 80 ke atas dan tepatnya adalah 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Maka ikhwan fillah kalau yang lahir adalah segumpal darah, maka dia belum berakhir masa iddahnya. Belum selesai masa iddahnya. Masih harus menunggu. Menunggu apa? Menunggu al-ajal, al-iddah, yaitu menunggu waktu berakhirnya masa iddah tiga bulan. Kalau ditinggal mati tentunya empat bulan sepuluh hari. Kemudian walaat ummul walad, umul walad ini julukan dari budak wanita yang melahirkan anak tuannya disebut ummul walad. Yang aturan syariatnya, aturan hukumnya, kalau budak itu melahirkan anak tuannya berarti adalah orang merdeka. Karena anak maka ibunya pun otomatis ikut merdeka, bukan budak lagi setelah itu. Dan dijuluki ummul walad. Kalau sekarang budak itu hamil baru satu bulan, kemudian melahirkan kalau bisa diistilahkan melahirkan. Keguguran segumpal darah. Apakah budak, itu merdeka? Merdeka atau tidak merdeka? Menurut para ulama tadi, tidak dia menjadi merdeka kecuali kalau sudah dalam bentuk mudwah. Berarti sudah di atas 80 bahkan 120 hari. Ini sebagian pendapat para ulama menyatakan 120 hari ke atas baru dia melahirkan dan ibunya berarti ummul walad dia merdeka. Berarti kaidahnya la tanqadil iddah wa la tu'taq ummul walad illa bil mudghah. Tidak berakhir masa iddah dan tidak menjadi merdeka ummul walad kecuali dengan mudghah mukhallaqah kecuali dengan segumpal daging yang sudah berbentuk Wa ما يكون أن يتخلق ويتصور في أحد fi ahadi Dan paling sedikit terbentuknya segumpal daging dan membentuk bayi atau membentuk seperti ada kepalanya, ada tangannya dan kakinya itu paling sedikit 81 hari. Ini di atas 80 ke atas. Waqala Ahmad fil alaqah kata tentang segumpal darah. Hiya damun la yastabin fiha al-khalq. Segumpal darah itu adalah hanya dam, hanya darah. La yastabin, tidak jelas apakah dia akan menjadi bayi atau tidak. Fa in kanatil mudghah khairan muqallaqah fa hal tanqadi bihal iddah? Maka kalau terbentuknya dalam bentuk segumpal daging ghairu muqallaqah kalau sumpal darah sudah jelas apa jawaban Imam Ahmad? Kalau segumpal darah itu damun, la yastabil. Itu hanya darah yang tidak jelas apakah dia akan berbentuk bayi atau tidak nantinya. Maka dalam keadaan tidak ada hukumnya. Tapi kalau mudghah, segumpal daging tapi belum berbentuk. Bihal iddah wa tasiru ummul walad biha mustaulidah. Apakah bisa mengakhiri masa iddah Apakah bisa umul Walad menjadi merdeka? Gumpal daging tapi belum berbentuk. Kati para fukoha, segumpal daging yang mukhallaqah, mudghah mukhallaqah. Bagaimana tidak mukhallaqah? Ala qawlain. Ada dua pendapat dari Imam Ahmad dan dua-duanya diriwayatkan dari beliau. Kalau belum terlihat bentuk-bentuknya, garis-garisnya, Walakin kana khafiyan la ya'rifuhu illa ahlul khibrah. Berarti samar. Tidak bisa diketahui kecuali oleh ahlul khibrah. Oleh orang yang memiliki pengalaman dari para wanita. Karena wanita sendiri yang melihatnya. Dan sering melihat sendiri bagaimana lahirnya segumpal daging. <laughs> Fatashhadna. Maka wanita-wanita yang berpengalaman tadi, dialah atau merekalah sebagai saksi-saksi yang mempersaksikan dan kalau mereka mempersaksikan bahwa itu adalah segumpal daging yang sudah berbendilat syahadatuhunna diterima persaksian mereka. Wala farqa baina an yakuna ba'da tamam arba'ati ashhur au qablaha. Sama saja. Apakah sudah sempurna empat bulan ataupun belum? Sudah sempurna empat bulan berarti seratus dua puluh hari. wis ashur. 120 hari adalah 4 bulan. Maka dikatakan tidak peduli apakah sudah sempurna 120 hari atau baru baru menjalani 40 hari yang ketiga. Berarti 80 jarak antara 80 sampai 120 tidak peduli apakah 81, 82, 83, 84 sampai 120. Tetap kalau itu adalah sudah mudghah, sudah menjadi hukum selama sa'iddah dan merdekanya umul walad. Ini anda aksaril ulama. Menurut kebanyakan para ulama. Kadalikal Imam Ahmad fi riwayat khalq min as khalqin min ashab dan ini pendapat Imam Ahmad pula sebagaimana diriwayatkan dari banyak para ulama dari madhabnya. Wa naqala anhu ibnuhu Saleh dan nukil pula pendapat Imam Ahmad ini oleh anaknya Saleh bin rahimahumullah. Fil tifli fil arba'ati yatabayyan khalquhu. Yani tentang seorang bayi fil arba'ah yatabayyan khalquhu ketika dia dalam keadaan sudah jelas bentuknya. Qala Syabi berkata Syabi, "Idza nakasa fil khalqi ar-rabi' kana in qadat bihi al-'iddah wa 'utiqat bihi al-amah idza kana li arba'ati." Kata Syabi, jika sudah sok jiwa fil khalqir rabi' di penciptaan yang keempat. Apa Hah? Penciptaan pertama? 40 yang pertama. Apa? Nutfah. Penciptaan yang kedua? Alaqah. Penciptaan yang ketiga? Mudghah. Penciptaan yang keempat? Hah? Apa? Nafkhur ruh, ditiupkan ruh. Berarti ditiupkan ruh pada hari yang keberapa? atau pada masa yang keberapa? Setelah 120 hari. 40, 40, 40. Kemudian yang keempat. Berarti 120 ke atas. Setelah 120 ke atas, baru di sini nafru. Nah, kata Syabi, rahimahullah, kalau sudah sosok jiwa yang ada dalam janin tadi sudah memasuki masa penciptaan yang keempat, maka inqadat bihil iddah, maka iddah telah berakhir. Kalau dia adalah seorang wanita yang dicerai atau seorang wanita yang ditinggal mati dalam keadaan hamil, kemudian pada bulan yang keempat atau lebih keguguran. Maka kalau dia seorang budak wanita, maka dia menjadi merdeka karena sudah dikatakan umul walad karena telah melahirkan anak. Kalau dia dalam keadaan dicerai, maka dia dalam keadaan habis masa iddahnya. Walaupun baru seminggu dicerai, iya. Walaupun baru seminggu dicerai. Ini hamil tiga bulan dua minggu atau tiga, bu, tiga bulan dua minggu tiga minggu iya. kemudian dicerai. Setelah dicerai seminggu kemudian iya. atau seminggu lebih kemudian keguguran. Habis masa iddahnya atau belum habis? Hah? Habis masa iddahnya. Inqadat al-iddah. Kenapa? Karena bayi yang dilahirkan sudah masa penciptaan yang keempat. Sudah 120 hari lebih. Demikian kata Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula seorang amah, seorang budak yang melahirkan anak tuannya, kalaupun dalam keadaan baru berumur 121 121 hari, maka dia sudah dikatakan merdeka ummul walad. Wa kadza naqala anhu Hambal. Demikian pula dikatakan oleh Hambal, ida asqatat ummul walad. Kalau seorang budak perempuan ummul walad asqatat, keguguran. Fa in kanat khalquhu tammah, maka dilihat apa yang dilahirkannya. Kalau penciptaannya sempurna, yakni sudah masa penciptaan yang keempat, utiqat maka dia dimerdekakan sebagai ummul walad. Wan bihil iddah dan kalau dia orang yang mutalaqah, wanita yang dicerai, maka berakhir masa iddahnya. Wa idza dakhala fil khalqir rabi' kalau sudah masuk pada penciptaan yang keempat, fi arba'ati ashhur setelah empat bulan yunfakh fihi ruh ditiupkan ruh padanya wa hadha yukhalif riwayat al jamaah anhu dan ini menyelisihi riwayat jamaah anhu karena riwayat jamaah mulai dari 80 ke atas di sini dikatakan 120 hari yakni 4 bulan qad qala Ahmad fi riwayat anhu idza tabayyana khalquhu laysa fihi ikhtilaf kata Imam Ahmad rahimahullah kalau sudah jelas bentuknya, laisa fihi ikhtilaf, tidak ada perselisihan padanya di kalangan para ulama. Semuanya menyatakan masa iddah telah selesai dan kalau ummul walad dia merdeka. Kalau sudah bentuknya jelas. Fa innaha tu'taq bidzalika idza kanat amah. Dia merdeka kalau dia seorang budak wanita. Wa naqala anhu aidan jama'ah fil alaqah dan dinukilkan pula dari beliau oleh jamaah minal ulama tentang alaqah. Bagaimana kalau alaqah? Berarti masa yang keberapa alaqah? Masa yang kedua. Idza tabayyana annaha walad. Alaqah tapi tabayyana annaha walad. Jelas itu adalah anak. Annal amah tu'taq biha. Bahwasanya seorang budak perempuan menjadi merdeka karenanya. Ini salah satu pendapat dari beliau. Pernah berpendapat seperti itu. Dan ini pun pendapatnya Imam An-Nukhai. Wahaka kaulan li Syafi'i dan dinukilkan pula ucapan dari Imam Syafi'i. Wa min ashabina man tarada hadhihi riwayah an Ahmad fil qada'il iddah bihi aydan. Dan di antara sahabat-sahabat kami ada pula yang menukilkan menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Wa hadza kulluhu mabniun ala annahu yumkinu takhliq fil alaqah. Pendapat-pendapat yang kedua ini munculnya karena kemungkinan terbentuknya dalam masa alaqah. Pernah dibahas kemarin kan? Bahwa masa alaqah bisa saja terbentuk. Walaupun itu masih segumpal darah, bisa saja dia terbentuk. Kalau sudah mukhallaqah walaupun dalam keadaan bentuk gumpalan darah, maka sudah tabayyan Pendapat Imam Ahmad yang lebih rajah menyatakan itu adalah darah yang layak tebin. Tidak jelas apakah dia akan menjadi seorang anak atau tidak. Tetapi kalau sudah jelas terbentuk bagaimana? Ada pendapat para ulama yang menyatakan itu menjadi hukum. Yang memerdekakan umul walad dan menyebutkan habisnya masa iddah seorang yang dicerai. Qad yastadil ala dhalika bi hadis Hudzaifah dan bisa jadi mereka berdalil dengan hadis Hudzaifah Ibni Usaid yang telah lewat kemarin. Ya. Illa an yuqal inna hadis Hudzaifah inna ma yadullu ala annahu yatakhallaq idza sara lahman wa 'azman. Hanya saja dikatakan bahwa hadis Hudzaifah itu menunjukkan dia akan terbentuk kalau sudah membentuk daging dan tulang. Wa inna dhalika qad yaqa fil arba'ina thaniyah. Dan itu bisa terjadi pada 40 yang kedua. La fi hali kaunihi alaqah. Bukan dalam keadaan bentuknya sebagai darah. Jadi walaupun pada 40 kedua, bisa saja terbentuk daging di situ. Kata para ulama. Maka itu yang kita tarik hadis Hudzaifah Walaupun dikatakan pada 40 yang kedua, tetapi kalau sudah terbentuk daging maka mungkin <laughs> terbentuk. Wa fi dzalika tapi pendapat ini masih perlu dikoreksi. Ada pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat yang tadi 80 ke atas dan yang lebih kuat lagi yang tidak ada khilaf padanya setelah 120 hari. Setelah 20 120 hari tidak ada khilaf. Ketika 80 sampai 120 ada istilah pikiran para ulama. Sedangkan di bawah 80 lemah pendapatnya. Mafhum? Baik. Selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Wa ma dzakarahu al-atibba yadullu ala anna al-alaqah tatakhallaq wa tatakhattat. Dan apa yang disebutkan oleh para dokter-dokter dari pengalaman mereka bahwasanya segumpal darah kadang-kadang bisa terbentuk dan bisa pula terlihat garis-garisnya. Garis-garis ini untuk tangan, ini untuk kaki dan seterusnya. Wa kadzalikal qawabil minan niswah. Demikian pula para wanita-wanita yang pengalaman. Mereka bisa mereka mempersaksikan hal tersebut. Mungkinnya darah tapi terbentuk. Wa hadis Malik ibn al-Huwairis yashhad bit taswir fi hali kaunil janin nutfah aidan Bahkan dalam hadis Malik bin Huwairis menyatakan pula mereka atau hadis itu menyatakan menggambarkan keadaan janin dalam keadaan nutfah pun bisa saja ada garis-garisnya. Wallahu taala a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Wa baqiya fi hadis Ibn Mas'ud anna ba'da masirihi mudghah annahu yub'ats ilaihi al-malak. Dan sisanya dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa setelah masa pembentukan daging, berarti setelah 40 yang ketiga, maka Allah utus kepadanya malaikat. Fayaktubul kalimat al-arba. Kemudian menulis kalimat yang empat. Dan empat kalimat. Umurnya, keadaan bahagia dan sengsaranya, rizkinya. Wa yunfakh fihi ruh. Dan ditiupkan padanya ruh. Wadhalika kullih atau wadhalika kulluh ba'da mi'at wa ashrina yauman. Itu semua setelah empat setelah 120 hari. Ini pada hadis yang paling sahih, hadis yang sedang kita bahas. Dikatakan setelah 120 hari maka datanglah malaikat. Kemudian meniupkan ruh dan mencatatnya atau mencatat empat kalimat, empat takdir واختلف الفاظ riwayat hadal الحديث dan ada perbedaan lafat-lafat riwayat hadis ini yang semuanya sahih tapi ada perbedaan-perbedaan lafat bahkan perbedaannya itu adalah masalah tertib apa dulu yang disebut apakah dicatat dulu ketentuan umurnya ketentuan rizkinya dan seterusnya kemudian ditiupkan ruh atau ditiupkan ruh dulu baru kemudian dicatat ketentuan-ketentuan umur dan rizkinya. Adapun dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya disebutkan dengan kalimat wa yub'ats ilaihi malak dan diutuslah malaikat kepadanya. Fayu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk mencatat empat kalimat. Thumma yu'mar. Kemudian thumma yunfakh fihi ruh. Kemudian ditiupkan padanya ruh. Berarti ditiupkan ruh dulu atau dicatat dulu? Hah? Dicatat dulu. Fa fi hadhihi riwayah tasrihun bi ta'akhuri nafkhir ruh. Dalam lafaz Bukhari ini menunjukkan dengan jelas bahwa ditiupkan ruh di belakang setelah dicatat ketentuan-ketentuannya. Wa fi riwayat kharrajah al-Baihaqi fi kitab al-Qadar, sedangkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam masalah qadar disebutkan di sana kalimat thumma yub'atul malaku fayanfukh fihi ruh thumma yu'mar bi arba'i kalimat kemudian diutuslah malaikat dan ditiupkan badannya ruh kemudian dicatatlah ketentuan-ketentuan empat kalimat dalam lafaz kedua ini berarti mana yang didahulukan atau mana yang lebih dulu enam ditiupkan ruh dulu baru dicatat ketentuan-ketentuannya وهذا هذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة berarti riwayat ini jelas menunjukkan bahwasanya ditiupkan ruh lebih dulu daripada pencatatan ketentuan-ketentuan takdir. Fa imma yakuna hadha min tasarruf ar-ruh. Perbedaan ini mungkin terjadi karena perawi-perawinya yang salah meriwayatkan mungkin yang meriwayatkan dengan makna alladhi yafhamunahu wa imma an yakuna al murad tartibul ikhbar faqat dan bisa jadi kemungkinan kedua perbedaan itu karena memang mereka hanya meriwayatkan tentang dua perkara tadi tidak meriwayatkan tentang tertibnya, susunannya, mana lebih dulu, mana lebih dulu tidak. Pokoknya dua perkara itu terjadi setelah 120 hari ke atas. Ini seperti orang yang menyatakan setelah 120 hari ke atas, maka dia ditiupkan rohnya dan dicatat takdirnya. Yang saya maksud dengan kalimat itu adalah terjadi setelah 120 hari dua perkara itu. Saya tidak sedang menceritakan mana yang lebih dulu, mana yang lebih dulu. Tetapi kedua-duanya terjadi setelah 120 hari. Apakah kemungkinan yang pertama? Ya, ini riwayat-riwayatnya. Kalau perawi-perawinya yang meriwayatkan dengan makna, ada yang memahaminya begini, ada yang memahaminya begitu, maka tentunya kita akan cari yang lebih rajih atau yang lebih asah, yang lebih sahih. Qala berkata Ibn Rajab, "Wa hal fa Ibnu Mas'ud yadullu ala ta'akhkhurin nafhir Bagaimanapun juga hadis Ibnu Mas'ud yang tentunya hadis ini paling sahihnya eh, adalah menunjukkan ditiupkan ruh fil janin adalah setelah eh, dicatatnya ketentuan-ketentuan. Atau dengan kata lain, ta'akhur nafkhir ruh. Bahwa ditiupkan ruh itu belakangan. Setelah dicatat catatan-catatan takdirnya ila ba'da arba'ati ashhur hatta tatimil arba'un as-salisah. Yani hadis Ibnu Mas'ud jelas menunjukkan bahwa dua perkara tadi terjadi setelah 120 hari. Perhatikan kalimat ini. Yadullu ala ta'akhur nafkhir ruh fil janini wa kitabatil malaki li amrihi ila ba'da arba'ati ashhurin hatta ba'da arba'ati ashhur atau hatta tatimmal arbaun as-salisa. Yani dikatakan oleh Ibn Rajab dua perkara ini setelah 120 hari, setelah sempurnanya pembentukan. faham amma nafkhur ruh faqad rawa 'an sahabah annahu innama yunfakhur ruh ba'da arba'ati ashur. Adapun ditiupkan ruh dalam riwayat-riwayat lain juga banyak. Semuanya menunjukkan setelah empat bulan. Setelah 4 bulan berarti berapa hari? 120 hari. Berarti kalimat 4 bulan dan kalimat 120 hari semuanya sama. Dalam riwayat disebutkan setelah 120 hari, dalam riwayat lain disebutkan setelah 4 bulan. Dan juga diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in. Seperti hadis Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan pula Zaid oleh Zaid ibni Ali dari ayahnya, dari Ali. Dia menyatakan, Ida tamatin nutfah setelah nutfah dalam keadaan arba'at ashur setelah empat bulan Allah utus padanya malaikat ditiupkan padanya ruh di kegelapan itulah yang Allah katakan thumma ansha'nahu khalqan akhar disebutkan nutfah setelah empat bulan jangan terkacaukan dengan kalimat nutfah kok nutfah sudah tiupkan ruh nutfah setelah empat bulan. Nutfah setelah empat bulan itu sudah terbentuk menjadi mudghah mukhallaqah. Sudah menjadi segumpal daging yang berbentuk, ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya. Maka setelah empat bulan itulah Allah tiupkan ruh dan ini makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Kemudian kami ciptakan makhluk yang lain. Walaupun kemarin dalam keadaan bentuknya seperti itu, hari ini bentuknya seperti itu juga, tapi ini sudah khalqan akhir. Sudah makhluk yang lain. Kenapa? Tadinya benda. Sekarang sudah jadi makhluk hidup. Setelah ditiupkan ruh. Maka Allah sebut dengan kalimat khalqan akhir. Makhluk yang lain sudah. Karena sudah ada ruh. Sudah ditiupkan ruh padanya. Demikian dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim. Tetapi sanadnya munqatir. Sanadnya terputus. Dikeluarkan pula oleh Allah Likai. dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia menyatakan ida waqa'atin nutfah fir rahim kalau nutfah sudah menetap di rahim maka sat arba'at ashur wa ashra dia akan tetap di sana empat bulan sepuluh hari thumma nufiqa fihir ruh kemudian ditiupkan padanya ruh thumma makasat arba'in kemudian tetap di sana 40 hari, 40 malam. Suma ba'atha ilaiha malak, kemudian datang malaikat. Fanaqifuha fi nukratil qafa. Wa kataba syaqiyan au sa'id. Kemudian dia dudukkan atau dia bangkitkan fi nukratil qafa di di belakang kepalanya. Kemudian dicatat bahagia atau sengsaranya. Tetapi juga sama sanadnya fihi nazar sanadnya masih ada kritikan padanya sehingga cukup menunjukkan 120 hari setelah itu baru tiupkan ruh dan dicatatkan dengan catatan-catatan maktir itu cukup dengan hadis yang sahih yang sedang kita bahas ini atau inti hadis yang sedang kita bahas. ثم وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة أشهر بعشرة أيام. Hanya saja pada hadis Ibn Abbas Walaupun sama setelah 120 hari, tapi disebutkan 120 lebih 10. Iya kan? Karena 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan masih ditambah 40 hari. Qala wa imam Ahmad madhhabahu al-mashhur anhu ala zahir hadis Ibn Mas'ud. Dan Imam, ah, Imam Ahmad membangun madhabnya di atas hadis yang masyhur dari Ibn Mas'ud tadi. Ini sesuai dengan zahirnya. Anna tifla yunfakh fihi ruh ba'dal arba'at ashur. Bahwasanya seorang bayi ditiupkan ruh di dalam janin setelah empat bulan. Wa innahu idha saqata ba'da tamam arba'at ashur salla alaih. Dan kalau seorang bayi lahir atau e, keguguran ya, setelah empat bulan maka dia disolatkan. Ini selayaknya manusia, maka disolatkan. Haitsu kana qad nufikha fihi ruh thumma Sama seperti bayi yang lahir normal, hidup kemudian mati. Ini juga sama, sudah ditiupkan ruh kemudian mati. Karena dalam keadaan di janin lebih dari empat bulan sudah ditiupkan ruh. Karena sudah ditiupkan ruh, maka sudah menjadi hukum bahwa kalau dia lahir atau keguguran, maka dia disolatkan sebagaimana layaknya manusia yang sudah pernah hidup dan kemudian mati. Wa hakadzalika aidan an Sa'id ibn al-Musayyib. Dan pendapat ini dinukil pula dari Imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah wa huwa ahad qaulai Syafi'i dan ini pun salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Ini pendapat tadi, pendapatnya al Musayyib. Salah satu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Wa naqala ghairu wahid an Ahmad annahu qala. Dan dinukilkan pula oleh banyak para ulama dari Imam Ahmad bahwa dia berkata, "Idza balagha arba'at ashhurin wa ashra" kalau sudah empat bulan sepuluh hari, fafitil kal ashra yunfakh fihir ruh wa yusalla alaih. Maka di sepuluh hari itulah ditiupkan ruh dan dicatat takdir-takdirnya. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah. Setelah 120 hari sudah sepakat para ulama seluruhnya bahwa setelah itu ditiupkan ruh. Setelah itu dicatatkan takdir-takdir. Karena hadis yang paling sahih dalam Bukhari dan juga dalam riwayat-riwayat lainnya yang sahih semua menyatakan demikian. Setelah 40 hari yang ketiga, kemudian datang malaikat. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh dan mencatat takdir-takdir. Atau mencatat takdir-takdir dulu kemudian meniupkan roh, Itu semua di masa setelah 120 hari. <laughs> Sebagaimana yang kita katakan ketika membahas tentang 80, kenapa dipakai 1, 80, 1. Untuk menunjukkan satu ini adalah sudah masuk pada masa 40 yang berikutnya. Demikian pula setelah 120 hari. Untuk menyatakan masuk pada waktu atau pada masa berikutnya, maka dikatakan 121 ke atas. Begitu. Tetapi dalam masalah peniupan ruh dan pencatatan takdir, ternyata ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tidak satu tapi sepuluh. Dalam hadis Ibnu Abbas, tetapi sanadnya masih dipermasalahkan, disebutkan arbaat ashurin wa ashra. Empat bulan, sepuluh hari. Demikian pula dalam masa iddah disebutkan empat bulan, sepuluh hari. Demikian pula pada pendapat Imam Ahmad. Pernah menyatakan empat bulan, pernah menyatakan bulan empat bulan, sepuluh hari. Yang sepuluh hari ini itu apa? Untuk betul-betul meyakinkan bahwa di masa itu telah ditiupkan ruh. Kalau pas 120, mungkin baru selesai pembentukan dan belum tiupkan ruh. Tetapi kalau sudah 10, jelas sudah ditiupkan ruh begitu. Maka pendapat Imam Ahmad pun dikatakan di sini wa naqala an Imam Ahmad dinukil oleh para ulama dari Imam Ahmad juga pernah menyatakan kalimatnya arba'at ashurin wa ashra, empat bulan sepuluh hari. kal ashra maka pada sepuluh hari itulah ditiupkannya ruh. Maka dia yusalla alaih, maka dia kalau keguguran ketika itu setelah empat bulan sepuluh hari maka dia disolatkan. <clears throat> Wakala fi riwayat li Abil haris anhu. Diriwayatkan pula dalam riwayat Abil haris daripadanya takunun nasmah nutfatan arba'ina lailah. Sosok calon bayi tadi dalam bentuk nutfah empat puluh malam. Kemudian dalam bentuk segumpal darah empat puluh malam pula dan dalam bentuk segumpal daging 40 malam lagi. Berarti 120 hari. Thumma takunu azman wa lahma. Setelah itu terbentuklah tulang dan daging. Faida atamma arba'at ashhurin wa ashra. Dan kalau sudah sempurna 4 bulan 10 hari. Mesti dikasih kalimat 10. Ditambahkan 10. Nufikha fihir ruh. Maka ditiupkan padanya ruh. Wa zahir hadhihi riwayah annahu la yunfakh fihi ruh illa ba'da tamam arba'ah. Tampaknya kalau lihat dari lafaz ini sepintas dikira berarti ditiupkannya ruh setelah 4 bulan 10. Berarti 4 bulan 11, 4 bulan 12 dan ke atas begitu. Padahal tidak demikian. Walaupun zahirnya kalau lihat kalimat ini yang dinukil dari Abil Harith, lihat kalimatnya. Setelah 4 bulan 10 hari ditiupkanlah ruh Dikira atau di sepintas bohirnya menunjukkan bahwa ditiupkan ruh setelah empat bulan sepuluh hari. وظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام أربع عشر وعشرة كما روى عن ابن عباس وفي الرواية التي قبل هذه عن أحمد sebagaimana riwayat yang sebelumnya tadi dan juga riwayat dari Imam Ahmad أنها تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة العشر maka untuk mengumpulkan kedua riwayat itu bahwa ditiupkannya ruh adalah di sekitar 10 hari itu. Karena ada yang menyatakan setelah 120 hari ditiupkan ruh. Ada yang menyatakan setelah 120 eh, 130 hari ditiupkan ruh. Atau dengan istilah 4 bulan, setelah 4 bulan ditiupkan ruh. Ada yang menyatakan pula riwayat setelah 4 bulan 10 hari ditiupkan ruh. Maka dikatakan yang dimaksud adalah setelah empat bulan. Maka pada masa sepuluh hari inilah peniupan ruh. Entah di hari keberapanya, pokoknya dari satu sampai sepuluh. Setelah masa empat bulan. <clears throat> Wahada al ma'ruf anhu dan ini pendapat yang ma'ruf dari beliau dari Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula ucapan ibn Musayyib. Ketika beliau pernah ditanya Anil wafah tentang masa idahnya orang yang ditinggal mati, yang ditinggal wafat. Al mutawaffa anha, orang yang atau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Berapa masa idahnya? Empat bulan, sepuluh hari. Haitsu ju'ilat al arba'ah atau haitsu ju'ilat arba'ah ashhurin wa ashra. Dijadikan masa idahnya empat bulan sepuluh hari Ditanyakan kepada Ibnu Musayyid, "Wa ma balul ashr? Kenapa harus dilebihkan 10?" Kenapa nggak bilang 4 bulan saja? Kok 4 bulan? 10 hari. Maka dijawab oleh Ibnu Musayyib, "Yunfakhu fi ruh." Pada 10 hari itulah ditiupkan ruh. Demikian wallahu taala alam. Berarti kesimpulan yang kita dapatkan adalah janin akan menjadi hukum secara raji dan sepakat para ulama adalah setelah ditiupkan nyeruh yaitu 120 hari. Maka dia dalam keadaan seperti layaknya manusia kalau dia lahir disolatkan sebagaimana manusia yang pernah hidup kemudian mati, dia juga pernah ditiupkan roh kemudian mati. Maka disolatkan. Sedangkan masalah qada iddah, habisnya masa iddah adalah ketika dalam keadaan sudah berbentuk. Kalau sudah berbentuk dan tiupkan ruh, itu la khilafafi. Tidak ada perselisihan para ulama. Kalau dia keguguran setelah diceraikan hari ini, besok keguguran. Dalam keadaan sudah berbentuk dan sudah tiupkan ruh. Artinya sudah 4 bulan 10 hari. Maka jelas dia sudah habis masa idahnya. Kok cepat sekali? Iya, cepat sekali. Karena masa idahnya seorang yang hamil adalah ketika dia melahirkan apa yang dikandungnya. <clears throat> Demikian pula seorang budak perempuan yang melahirkan anak tuannya. Kalau dia dalam keadaan melahirkan atau keguguran pada umur kandungan empat bulan ke atas, apalagi empat bulan sepuluh hari, sudah yakin ditiupkan roh maka itu adalah dalam keadaan dia merdeka sebagai umul walad.